Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita untuk saling belajar dan mengajar dan termasuk permasalahan yang terpenting buat kita kaum muslimin adalah mempelajari Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim merupakan sumber ilmu. Al-Qur'anul Karim merupakan mujizat bagi kaum muslimin. Walhamdulillah pada kesempatan kali ini kita insyaallah subhanahu wa taala akan jelaskan beberapa cara untuk mengajarkan tamhi ikra qiraati itu cara cepat untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Tentunya dalam buku ini masih ada beberapa kesalahan dan kekurangan Insya insyaallah subhanahu wa taala kalau ada kesalahan kekurangan antum memberikan kritikan sekaligus memberikan saran bagi penulis untuk bisa memperbaiki, memperbaiki diri dan bisa menjelaskan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada orang tua kami dan sekaligus masyayikh kami yang telah mengalahkan dan mendidik untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah SAW. Mereka para masyayikh yang telah mengajarkan ilmu Tak lupa kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala di sini. Kemudian penulis juga ucapkan terima kasih kepada murid-murid Tiba sunnah yang telah meluangkan waktu untuk menyempurnakan apa yang ada di kitab Tamhid ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT juga memberikan balasan dan ketuaannya dengan sebesar-besarnya. Demikian pula penulis ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan pembaca yang telah memberikan kritikan dan saran untuk kesempurnaan buku ini. Ayo ikhwah wal akhwat. Hafizakumullah jami'a. Masuk pada motif penulisan di awal tanhid qira'ati pada bagian kedua motif penulisan. Awal mula penulisan buku ini adalah ketika penulis melihat sistem yang ada di Yaman mereka belajar Al-Quran dengan tempo yang cukup lama. Di antara mereka ada yang belajar dua tahun, ada yang tiga tahun, bahkan ada yang sampai tujuh tahun, ataupun bahkan menjadi pengajar jamiah atau di kuliah. Banyak yang belum bisa membaca Al-Quran Al-Karim. Setelah penulis amati ternyata sistem yang ada yang dipakai di sana adalah sistem dengan dieja seperti alif fathah a atau a fathah a, ba fathah ba dan sebagainya. Yang tentunya ini akan mengalami kesulitan bagi para pelajar dan mereka akan mengalami kejenuhan. Kemudian Penulis telah berusaha berkali-kali untuk menerjemahkan buku-buku cara membaca Al-Quran yang sudah beredar di Indonesia ke dalam bahasa Arab. Kemudian penulis ajukan kepada sebagian masyaih di Yaman. Namun mereka kurang memberikan respon. Demikian pula penulis telah berusaha untuk mengajarkan buku-buku tersebut. Namun ada sebagian anak-anak yang Yaman yang mereka kebingungan mungkin salah penulisan atau kurang memakai kaidah bahasa Arab atau yang lainnya Allah a'lam. Melihat fenomena nah, fenomena tersebut maka penulis memberikan diri memberanikan diri untuk menyusun buku ini walaupun dengan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang ada. Misi penulisan Sebenarnya buku ini hanya ditujukan untuk masyarakat Yaman yang mereka belum mengenal sistem pengajaran Al-Quran dengan cara cepat. Nah, ketika sebagian ikhwah salafiyin di Indonesia minta agar nah buku ini dicetak di Indonesia, maka dengan permintaan tersebut dicetaklah buku ini di negara kita. Perlu diketahui bahwasanya buku ini banyak mengalami perubahan dan penambahan. Karena sistem yang penulis pakai diselaraskan dengan situasi dan kondisi Yaman yang mereka selalu memakai bahasa Arab dalam komunikasi sehari-harinya. Sehingga penulisannya pun lebih ringkas dan padat. Kemudian menimbang dan melihat masyarakat Indonesia yang notabene memakai bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-harinya, maka penulis paparkan dan jelaskan lebih luas. Demikian, ayo lakwah walakwat, misi penulisan yang pertama. Sekali lagi, tidak ada Nah, selanjutnya keistimewaan buku ini disusun secara teratur dan sistematis dimulai dari fathah. Nah, di pada jilid pertama misalnya tidak ada pembahasan kecuali fathah. Kemudian pindah ke kasrah. Setelah mungkin dalam fathah dan kasrah baru pindah ke dhammah dan seterusnya. Setelah betul menguasai awet dalam satu pembahasan baru pindah ke pembahasan yang lainnya. Sehingga murid insya Allah tidak begitu mengalami kesulitan, kejenuhan dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, buku ini bisa dipakai oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Bahkan para pengajar Al-Quran masih membutuhkan pembahasan ini terutama pada jilid keempat dan kelima karena pada jilid keempat dan kelima ini penulis jelaskan contoh-contoh dari kaidah tajwidiyah dengan lebih lengkap sehingga bagi para pelajar pun dibutuhkan untuk bisa menguasai terutama jilid keempat dan kelima ini tadi. Yang ketiga, disusun melalui pengambilan kalimat Al-Quran, Al-Hadith, Adnahu, nahu sarf dan Bahasa Arab. Mulai jilid kedua sampai jilid kelima dan sebagian jilid satu karena pada jilid satu masih terbatas kosakatanya sehingga sulit untuk bisa memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan bahasa Arab. Yang keempat, buku ini pun telah mendapatkan tazkiyah dari para ulama Yaman seperti Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri secara tertulis kemudian Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Sabi yang pada waktu itu beliau sempat mendengarkan dars yang kita ajarkan di sana dan beliau memberikan sambutan walhamdulillah rabbil alamin. Demikian pula Syekh Ahmad Al-Sabi yang dia menjabat sebagai mudir nah mahat di Damat dan yang lainnya secara lisan dengan judul pada waktu itu adalah Iqra' Qira'ati. Yang kelima, telah diajarkan buku ini di beberapa negara, terutama di negara Yaman, kemudian Somalia, Pak Ethiopia, nah Indonesia, bahkan juga informasi yang kita dengar sekarang sudah diajarkan di Aljazair, dan juga Amerika, di Bretonia atau Inggris, dan sebagainya. Yang keenam, pembahasan tajwid secara lengkap dan sistematis diiringi dengan contoh-contoh dari Al-Quran Karim. Nah, ini juga insya Allah akan membantu untuk bisa membaca Al-Quran dengan sesuai kaidah tajwidiyah sehingga Begitu selesai dari tahmid ini, insya Allah akan bisa membaca dengan tajwid. Namun tentunya butuh pengawasan dan butuh praktek terus-menerus karena Al-Quran tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Nah, yang ketujuh disusun dengan tulisan ros asmani yang biasa dipakai di Saudi Arabia yang mencakup qiraah asyrah mutawatirah. Nah, selanjutnya insya insyaallah buku ini terbebas dari bid'ah dan khurafat serta pelanggaran syariat Islam. Karena di sana ada beberapa buku yang di situ dicantumkan beberapa bid'ah-bid'ah di antaranya tentang nah, pelafatan niat ataupun dengan salawat-salawat yang menyelisihi syariat Islam dan lain sebagainya. Selanjutnya buku ini juga tidak ada ikatan dengan salah satu organisasi manapun. Sehingga bagi para pengajar dibolehkan untuk mengajar buku ini tanpa harus memakai ikatan-ikatan sedikit pun. Masuk pada pembahasan berikutnya, sistem pengajaran secara umum. Ini berlangsung baik dari jilid yang pertama ataupun sampai jilid yang kelima. Yang pertama, mengajar satu persatu yaitu seorang murid langsung berhadapan dengan guru. Dan dengan cara seperti ini, murid akan lebih mungkin dan lebih bagus bacaannya. Lain halnya dengan cara menirukan nah mudarris atau pengajar biasanya murid hanya sekedar menirukan dan tanpa nah memakai bacaan yang benar. Nah, yang kedua, guru hanya menerangkan pokok-pokok pelajaran pada baris pertama. Misalnya, antum lihat pada halaman 3. Nah, jadi guru hanya menjelaskan bagian pertama seperti ba ta. Nah, kemudian murid disuruh membaca Nah, ba, ta. Kalau kita berikan contoh, nah, saya berikan contoh misalnya, ba, ta. Coba dibaca. Ba, ba ta. Tulang sekali lagi, ba, ta. Ba, ta. Nah. Yang tulisannya lebih besar dari kalimat-kalimat setelahnya. Sehingga ini ada perhatian yang khusus. Yang ketiga dilarang mengeja seperti alif fathah a atau ba fathah ba, ta fathah ta dan seterusnya. Karena sistem ini sulit diterima oleh murid. Juga dibutuhkan tenaga dan pikiran ekstra keras untuk bisa memahaminya dan mampu membaca dengan baik. Kalau kita berikan contoh misalnya alif fathah A. Murid akan berpikir tiga kali. Alif dulu. Nah, kemudian baru berpikir fathah. Kemudian baru berpikir A. Lain halnya dengan langsung membaca A. Ya cukup murid berpikir sekali saja. Belum lagi nanti pindah ke kasrah. Nah, alif kasrah i. Nah, berpikir lagi. Kemudian juga ketika pindah kepada rumah Tanwin atau Kasar Tanwin. Ini semuanya akan menyulitkan bagi murid. Yang keempat, murid disuruh meniru apa yang diajarkan guru pada masing-masing judul tersebut. Setelah itu murid disuruh membaca sendiri. Sedang guru hanya sebagai penyimak bacaan dan pembetul dalam jari kesalahan. Nah, bisa dilihat. Nah, kita berikan contoh. Coba dilihat pada ini, halaman kedua. Nah, jadi A, B. coba dibaca. Nah, sebentar, kalian contoh. A, B. Coba tirukan. A, B. Nah, setelah murid bisa baca A, B ini dengan mungkin dan benar makhluknya. Murid disuruh membaca dengan sendirinya. Coba baca setelahnya di bawahnya. A A. Toy. Teruskan. A B. Hmm. B A. Iya. B A. Nah, hakala. Jadi murid membaca sendiri, sedangkan guru nah hanya sebagai penyimak dan pembetul bila terjadi kesalahan. Nah, nah, nah, sebab kalau kita yang membaca sedangkan murid yang menirukan sekali lagi murid kurang berpikir sehingga sulit untuk bisa membaca dengan baik. Cara membacanya dari arah kanan menuju kiri. Nah, setiap murid membaca dengan benar pada masing-masing kolom, maka guru langsung memberikan sanjungan. Nah, seperti bagus, pintar, masya Allah, teruskan, naam dan sebagainya. Karena sifat anak masih suka dipuji, maka dengan pujian ini insya Allah mereka lebih semangat untuk belajar. Mereka lebih semangat untuk membaca. Nah, saya coba dibaca. Nah, pada nah halaman ketiga. Nah. Coba carikan dulu. Bata. Bata. Nah, kita ulang sekali lagi. Bata. Coba tirukan. Bata. Nah. Kemudian bawahnya dibaca. Ta ba. Ayo, terus. Ba ba. Hmm -mm. Ta a. Wasil. Ba a. Masya Allah. Ah, ta. Masya Allah. Ta, ta. Teruskan. Ba, ba, ta. Ta, ta, ta. Eh, ya. Nah. Dengan seperti ini, murid akan lebih semangat dan lebih rajin untuk belajar. Nah, yang ketujuh, kalau murid salah dalam baca, maka guru hanya mengingatkan seperti perkataan masa begitu. Coba diulangi sekali lagi. Nah, awas. Nah, wah kalah. Atau memberikan titian ingatan. Misalnya kalau ada titiknya dibaca apa. Akan tapi kalau dengan tahapan ini masih belum bisa membaca, maka guru baru mengingatkannya. Nah, yang delapan dilarang keras bagi guru untuk menghina muridnya ketika salah dalam membaca. Tapi Seyogianya guru memberikan dorongan dan motivasi agar murid terus semangat belajar. Nah, dengan celaan tadi, biasanya murid malas untuk belajar dan nah sulit untuk bisa menerima pelajaran yang ada. Nah, sekali lagi jangan sampai nah seorang guru terus marah nah, kepada murid-muridnya. Nah. Yang sembilan, guru yang suka marah atau mencerca dan menghina menyebabkan murid malas belajar. Sepuluh, murid-murid yang sedang menunggu giliran untuk membaca hendaknya diberi tugas seperti menulis halaman yang mau dibaca atau menyalin tulisan Arab ke dalam bahasa Indonesia. Jadi seorang guru menulis di papan tulis, kemudian murid yang lainnya disuruh menulis tadi tulisan yang telah ditulis oleh guru tadi ke dalam daftarnya. Atau sebaliknya, di guru menulis nah bahasa Indonesia, kemudian murid disuruh mengganti ke dalam bahasa Arab. Atau guru juga bisa menulis hadis, nah atau doa-doa atau syair atau khot ataupun yang lainnya. Nah, kemudian murid disuruh menulis dalam buku tulisannya. Buku tulisnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar murid menggunakan waktu dengan baik dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Setelah selesai menulis, guru memberikan penilaian. Jadi dikumpulkan nah buku tulisan dari masing-masing murid dan guru memberikan nah penilaian karena dengan nilai tadi murid juga akan semangat untuk menulis dan semangat untuk merojaah dan lain sebagainya. Sebelas diharapkan jangan sampai pindah ke halaman setelahnya sebelum etkon atau mantap. Yang tidak boleh pindah dari halaman tiga misalnya ke halaman empat sebelum halaman tiga mungkin. Nah, karena semakin tambah halaman itu semakin sulit bacaannya. Tapi tentunya bagi murid-murid yang lambat dalam baca diberikan sanjungan supaya tidak patah. Nah, atau putus asa dalam belajar. 12. Ketika murid selesai baca, maka guru memberikan penilaian hasil bacaan tersebut di kartu santri pada halaman terakhir. Nah, di masing-masing jilid. Anda bisa lihat Nah, pada halaman 29 situ. Nah, ini ada nah di tokoh kartu santri. Nah. Kemudian guru menulis di lembaran ini dengan tulisan nama guru. Nah, yang pertama adalah Sofah di halaman berapa muridnya ini dari. Nah, Kemudian mudarisnya sekaligus natijah. Natijah di situ adalah hasil bacaan. Nah, dengan tulisan cukup lanjut atau ulang. Nah, kalau bacaannya baik ditulis lanjut, kalau jelek ditulis ulang. Nah, atau dengan memakai bahasa Arab, a'id artinya ulangi atau istamir, ya, lanjutkan. Kriteria penulisan hasil bacaan disesuaikan dengan kemahiran bacaan murid. Yang tidak ada patokan harus salah berapa misalnya. Tapi yang jelas sudah dianggap bisa baca dengan baik, maka bisa dilanjutkan kepada ke halaman berikutnya. Cara bacanya tidak harus satu halaman. Bagi murid yang mampu membaca dua halaman, diberikan kesempatan dan sanjungan agar bisa cepat menyelesaikan pelajaran. Demikian pula jika murid sangat berat untuk membaca, maka boleh nah, membaca setengah halaman. Sebaiknya masing-masing guru hanya, mengajar maksimal 10 orang supaya lebih terkondisikan. Kalau jam pelajaran sekitar 1 jam. Nah, namun kalau sampai 2 jam, insya Allah bisa mengajar sampai 20 murid. Nah, bila murid jumlahnya terlalu banyak, maka bisa dengan sistem klasikal. Nah, jadi murid disuruh membaca bersama-sama. Nah, misalnya jumlah murid 50, sedangkan beresnya cuma satu, maka boleh Nah, dia membaca setiap kali pertemuan satu halaman atau dua halaman. Nah, namun sekali lagi sistem ini kurang efektif karena ditinjau dari struktur kemampuan yang berbeda-beda serta kurangnya waktu mereka untuk bisa membaca dengan baik. Nah, karena kita tidak tahu mana mereka tadi yang bisa membaca dengan baik atau yang tidak dan kemampuannya juga berbeda-beda. Jelas, terkadang satu kelas ada yang bisa membaca jilid tiga, ada yang baru jilid pertama, ada yang sudah sampai jilid lima. Kalau ini disamakan dalam pelajaran, tentu yang sudah jilidnya lebih tinggi akan jenuh dan selanjutnya menurut yang rendah dan belum mampu membaca akan sulit untuk bisa mengikuti pelajaran. 17 bagi murid yang baru masuk tidak harus membaca mulai jilid pertama. Karena kemungkinan sudah belajar sebelumnya, maka guru mencoba untuk menguji bagian imtihan. Nah, bagian ujian di halaman terakhir masing-masing jilid. Nah, misalnya nah, murid disuruh membaca pada nah, halaman 28. Kalau bisa membaca ini dengan sempurna misalnya dan sedikit kesalahannya langsung dites pada jilid kedua nah halaman intihan nah pada halaman 32 nah kemudian kalau lulus juga maka bisa nah dibaca pada jilid ke tiga nah bagian intihan juga halaman terakhir namun misalnya mereka tadi tidak bisa membaca pada jilid ketiga ini, maka bisa diketahui mereka tadi memulai dengan jilid yang ketiga. Nah, ya tidak harus jilid pertama, karena jilid yang pertama dan kedua sudah mampu membacanya, maka langsung bisa membaca pada awal jilid ketiga. Nah, karena mungkin sudah belajar di pondok yang lainnya atau di masjid yang lainnya sehingga kalau ini diulang kembali akan mengalami kejenuhan. Nah,